Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillah hamdan katsiran tayyiban mubarakan fi kama yuhibbu rabbuna wa yarda wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu amma Kita lanjutkan pelajaran kita dari Kitab Al-Fiqhul Muyassar Fi Daw'il Kitabi wa Sunnah Pembahasan khusus tentang Salatul Idain Salat dua hari raya Kita masuk pada <clears throat> masalah yang terakhir <clears throat> Al-mas'alatu thaminah Masalah yang kedelapan Sunanuha sunnah-sunnah dalam hari raya atau dalam sholat hari raya. Alula yang pertama, yusannu an tuadda salatul Id fi makanin barizin wa wasi'in. al balad yajtami'u fihi al-muslimun li idhari hadhihi asy-sya'irah. Disunahkan untuk menunaikan sholat al-id di tempat yang terlihat Di tempat yang terlihat yang nampak Wawasi dan luas Kharijil balad Di luar kampung Karena biasanya kalau di kota Nah, tidak ada tempat yang luas, ya, penuh dengan rumah dan seterusnya sehingga perlu untuk minggir ke pinggir untuk mencari tempat yang luas. Ya, jika kondisinya di Madinah di kota. Di luar kampung atau di luar kota, tempat yang luas nampak terlihat yajtami'u fihil muslimun yang kaum muslimun berkumpul padanya di lapangan misalkan li'idhari hadhihi syairah untuk menampakkan syiar-syiar Islam ini. Jadi disunahkan sholat dikerjakan di luar bangunan. di lapangan atau musola <clears throat> tempat yang luas nampak inilah yang sunnah dalam pelaksanaan sholatul id wa idza sulliyat fil masjid li'udhrin fala ba'sa bidzalik dan apabila sholatul id dikerjakan di masjid karena sebab udhur misalkan angin kencang hujan ya atau mungkin mata apa langit sudah mendung khawatir turun hujan dan seterusnya fala ba'sa bidzalik maka tidak mengapa mengerjakan salat al-Id di dalam masjid Kemudian asalnya yang kedua, wa yusannu taqdimu salatil id eh, salatil adha wa ta'khir salatil fitr. Disunahkan untuk mendahulukan salat Idul Adha ya, mempercepat salat Idul Adha dan disunahkan untuk mengakhirkan atau memperlambat pelaksanaan sholat Idul Fitri. Kama taqaddama bayanu dzalika al kalami 'ala waqtiha, sebagaimana yang sudah berlalu penjelasannya ketika membahas tentang waktu-waktu sholat Al-Id. <coughs> Bahwasan yang lebih utama dalam Idul Adha adalah mempercepat sholat. Iya. Ketika matahari sudah tinggi satu tombak, segera dilaksanakan sholat al-id. Yang demikian karena setelah itu kaum muslimun akan mengamalkan amalan yang agung yaitu azabah menyembelih. Sehingga disunahkan untuk mempercepat sholat Idul Adha. Adapun Idul Fitri maka disunahkan untuk diperlambat. Diakhirkan atau diperlambat yang demikian agar supaya kaum muslimun yang belum membayar zakat fitrah ya maka masih bisa memungkinkan bagi mereka untuk membayar zakat fitrah artinya memberi kesempatan kepada kaum muslimun yang mungkin sibuk belum sempat dan seterusnya dengan diakhirkannya sholat idul fitri atau diperlambat maka akan bisa untuk membayar zakat fitrah bagi mereka yang belum membayarnya agar supaya waktunya agak luas <coughs> untuk membayar zakat al-fitr. <coughs> Kemudian asalisa yang ketiga wa an yakula qabla al-khuruj bi salatil fitr tamarat. Disunahkan untuk makan tamar kurma kering sebelum keluar menuju sholat Idul Fitr. Idul Fitri. Adapun Idul Adha wa alla yat'am yauman nahri hatta yusalliya. Adapun Idul Adha maka hendaknya tidak makan di hari raya Idul Adha sampai dia melaksanakan sholat. Sampai selesai sholat Baru dia makan Dan memakan dari Daging sesembelihannya Hadihi yasunah ini yang disunahkan Lifi'lihi sallallahu alaihi wasallam yang demikian karena perbuatan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam demikian beliau sebelum berangkat sholat Idul Fitri beliau makan terlebih dahulu dan disunahkan untuk makan tamar kurma kering yang demikian di antara hikmahnya adalah untuk membedakan antara hari itu, hari raya dengan hari kemarin. Kemarin puah, puasa. Maka sekarang sebelum dia berangkat ke musola ke tempat sholat dia makan terlebih dahulu. <clears throat> Ya. Untuk menunjukkan bahwasannya di hari itu tidak ada puasa. Bahkan haram puasa di hari raya. Adapun di hari raya Idul Adha maka disunahkan untuk tidak makan terlebih dahulu. Tidak makan terlebih dahulu sampai dia melaksanakan sholat al-Id. Karena inilah yang dilakukan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya. Fakana la yakhruj yawm al-fitri hatta yuftir ala tamarat yakuluhun nawitron adalah Rasulullah SAW beliau tidak keluar menuju sholat Idul Fitri sampai beliau makan kurma dalam jumlah ganjil. Ya. Jadi makan kurmanya sunnah, kemudian dalam jumlah ganjilnya juga sunnah. Ya. Hadis sahih diriwayatkan oleh Imam Bukhari rahimahullahu taala dari sahabat Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu. Walayat am yawman nahri hatta yusalliya. Dan beliau SAW tidak makan di hari raya Idul Adha sampai beliau melaksanakan sholat. Sebagaimana dalam riwayat At-Tirmidzi, Ibnu Majah dan yang lainnya <coughs> dan disahihkan oleh Syekh Al-Albani rahimahullah. <coughs> Baik, Ar-Rabi'ah yang keempat Wa yusannu tabkir fil khuruj li salatil Id ba'da salati subhi masyian. Disunahkan untuk berpagi-pagi. Bergegas cepat-cepat untuk keluar menuju salat id setelah salat subuh. Disunahkan untuk tabkir, bergegas, segera, cepat. Ya. Setelah melaksanakan sholat subuh. Masyian dan disunahkan dengan berjalan kaki. Datang riwayat dari sahabat Abdullah bin Umar <clears throat> radhiyallahu taala anhuma qal beliau berkata kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yakhruju lil masyian wa yarji'u masyian Kata Abdullah bin Umar adalah Rasulullah SAW beliau keluar untuk menunaikan sholat id <clears throat> dalam keadaan berjalan, berjalan kaki dan pulang dari sholat id juga berjalan kaki. Hadis riwayat Ibnu Majah. <clears throat> Disunahkan untuk bergegas cepat-cepat keluar menuju musola solat id setelah solat subuh liyatamakkana minad dunuwi minal imam agar supaya memungkinkan bagi dia untuk dekat dengan imam maka siapa yang duluan dia yang paling depan dekat dengan imam akan mendengarkan apa ini khutbah dengan jelas ya nah Kemudian juga akan mendapatkan fadilah soft pertama dan seterusnya. Sehingga disunahkan untuk tabkir, bergegas, cepat-cepat, berpagi-pagi untuk menuju sholat al-id. Watahsullahu fadilatul intidori sholat dan dia akan mendapatkan keutamaan menunggu sholat. Sebagaimana dalam hadis yang sahih. Nah, terdapat keutamaan menunggu sholat. Pekerjaan menunggu itu sebenarnya pekerjaan yang membosankan. Tapi ada menunggu yang berpahala, menunggu sholat. Nah, ya datangnya duluan. Nah, taib kemudian dia menunggu sampai imam datang. Dia mendapatkan pahala intidarus sholat menunggu sholat. Dan inilah sebaik-baik menunggu ya. Nah, mendapat pahala. Sehingga ketika menunggu tersebut dijanjikan pahala dan seterusnya maka biidznillah tidak akan membosankan ya, melainkan dia akan senang gembira ya, dengan pahala yang Allah Subhanahu wa taala janjikan <clears throat> dan ini hanya didapati oleh orang yang tabkir oleh orang yang duluan berangkat ya. nah kalau yang dia berangkatnya pas imam datang juga ya tidak mendapat pahala menunggu sholat jam berapa jadwal oh, di pengumuman jam 7 misalnya ya berangkat jam 7 kurang 5 menit misalnya ya. nah. <coughs> Dia tidak mendapatkan pahala fadilah intidoris sholat keutamaan menunggu sholat. Kemudian al-khamis yang kelima. Wa yusannu an yatajammal al-muslim wa yaktasil wa yalbas ahsana thiyab wa yatatayyab. Disunahkan untuk Naam bertajamul bagi seorang muslim. Kalau muslimah jangan. Muslim disunahkan untuk bertajamul, berindah-indah. wayak tasil, yaitu dengan dia mandi, ya. Nah, pakai sabun yang wangi. Ya. Wayal bas ahsan siap, kemudian dia memakai baju yang paling bagus yang paling bagus yang dia miliki. Yang paling bagus bukan berarti paling baru, ya, atau baju baru, tidak. Yang paling bagus <coughs> yang dia miliki. Wa <coughs> dan disunahkan untuk memakai wangi-wangian, baik pada badannya ataupun pakaiannya atau naam e, jenggotnya ya, dan seterusnya. Diriwayatkan oleh Sa'id ibnu Jubair <clears throat> rahimahullah ya. Beliau mengatakan itu Sa'id bin Jubair rahimahullah rahimahullah taala mengatakan sunnatul id salas. Sunnah dalam id itu ada tiga Al-mashyu yang pertama berjalan kaki ketika menuju sholat dan pulang dari sholat. <clears throat> Waliktisal yang kedua mandi. Wal aklu qabla al-khuruj dan yang ketiga adalah makan sebelum keluar ke musola. Dan untuk makan sebelum keluar ke musola ini khusus Idul Fitr. Idul Fitri. Nah. Kemudian disunahkan untuk memakai pakaian yang paling bagus berdasarkan riwayat yang datang dari Abdullah bin Umar. Kata Abdullah bin Umar <clears throat> bahwasanya Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu ya, ayahnya beliau, ayahnya Abdullah bin Umar. <clears throat> Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu <clears throat> beliau mengambil jubah mengambil jubah yang terbuat dari kain sutra yang dijual di pasar. Jadi beliau melihat di pasar ini, oh baju bagus, terbuat dari sutra. Ya. Kemudian diambil dan beliau mendatangi Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, kemudian mengatakan, ya Rasulullah, ibtah hadhi tajammal biha lil wal wufud. Ya Rasulullah, beli pakaian ini, beli baju ini. Ya agar engkau bisa bertajamul dengannya. Ya. Nah, bertajamul dengannya dipakai supaya bagus. Eh, apa ini? Hayah kondisi atau keadaannya. Ya. Tajamal biha atau Naam tajamal biha lil id wal wufud untuk bertajamul di hari raya dan ketika menyambut tamu. Dan ini kebiasaan mereka para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya, bahwa ketika Id mereka bertajamul, ya, memakai pakaian yang paling bagus. Demikian pula ketika menyambut tamu, ya. Kan ada tamu datang misalkan. Juga dia menyambutnya dengan pakai pakaian yang bagus dan seterusnya. <clears throat> Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu karena melihat baju ini bagus, maka beliau memerintahkan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk membeli ini agar supaya bisa dipakai ketika hari raya dan ketika menyambut tamu. Ya. Akan tetapi <clears throat> Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau mengatakan apa? <clears throat> <clears throat> Innama hadhihi libasu man la khalaqalah. Sesungguhnya ini adalah baju orang yang tidak ada bagian nanti baginya di akhirat. Itu ini baju yang biasa dipakai oleh orang-orang kafir. Artinya haram bagi laki-laki untuk memakai pakaian yang terbuat dari sutra. Sutra asli ya, bukan sekedar merek ya, sarung sutra mereknya. Nah, itu nggak apa-apa. Nah, walaupun ada tulisannya sutra, itu cuma nama merek. <clears throat> Jadi maksud di sini adalah yang memang terbuat ya, benangnya atau kainnya itu dari sutra asli haram bagi laki-laki untuk memakainya sehingga beliau mengatakan ini baju Naam orang yang naam tidak ada bagian baginya di akhirat. Itu bajunya orang-orang kafir. <clears throat> yang menjadi syahid dalam hadis ini, yang menjadi syahid <clears throat> adalah <clears throat> ucapan Abdullah bin Umar, "Beli ini ya Rasulullah, agar bisa engkau pakai ketika hari raya dan ketika menyambut tamu." Artinya kebiasaan mereka apa? Di hari raya memakai baju yang bagus. Ya. Dan ketika menyambut tamu juga memakai baju yang bagus. Ya. Nah, ini yang dilakukan oleh Rasulullah SAW dan para sahabatnya. Nah, ini yang menjadi syahid. Ya. Adapun pembahasan e, baju sutra itu haram. Nah, pembahasan yang dalam bab yang lain. <coughs> yang menjadi syahid adalah kebiasaan para sahabat untuk memakai baju yang bagus di hari raya. Nah, <clears throat> jadi kalau ada orang yang sengaja di hari raya pengen tampil beda, pakai pakaian compang camping misalkan, ya. Nah, pengen tampil beda dia. Ya. Ini menyelisihi sunnah, ya, menyelisihi sunnah. Seperti apa yang dilakukan oleh sebagian orang-orang sufi, ya. Nah, Pengennya selalu tampil beda, tapi tampil beda yang keliru, salah, kaprah. Ya. Nah, <clears throat> orang lain pakai baju-baju bagus di hari raya, dia sengaja pakai pakaian yang compang-camping, padahal dia mampu untuk pakai baju yang bagus. <clears throat> Dan disunahkan untuk memakai pakaian yang berwarna putih. Nah, karena ini pakaian yang dicintai <clears throat> oleh Allah Subhanahu wa taala dan rasulnya. Kemudian wayatatayyab <clears throat> disunahkan juga untuk memakai wangi-wangian. Ya. Tentunya ini bagi seorang muslim. Ya. Ini adalah khusus bagi seorang muslim pakai wangi-wangian ketika keluar rumah. Ya. Adapun wanita maka haram hukumnya. Ya. Bahkan telah datang ancaman dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dalam hadis yang diriwayatkan oleh Abu Musa al Ash'ari radhiyallahu taala anhu bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda ayyumam ra'atin ista'tarat famarrat ala qaumin liyajidu rihaha fahiya zaniyah Wanita manapun yang dia pakai minyak wangi kemudian melewati lelaki yang bukan mahramnya agar mereka mendapatkan baunya, wanginya, harumnya, ya. maka wanita ini adalah zania. Wanita ini adalah pezina. Ya. Nas'alullah salama wal afiyah. Ini ancaman yang keras. Hadis diriwayatkan oleh Imam Nasai rahimahullahu taala. <clears throat> maka dilarang para wanita <coughs> untuk <coughs> keluar rumah dengan menggunakan minyak wangi. Haram hukumnya. Nah. berdasarkan ancaman ini. Dia tertuduh sebagai pezina. Ketika pakai minyak wangi, keluar rumah, kemudian kaum lelaki Nah, mencium wanginya dia berdosa pakai minyak wangi dan dia juga menyebabkan orang berdosa terfitnah ya nah laki-laki kalau ada perempuan lewat wangi terfitnah nggak Hah? kalau nggak terfitnah nggak normal dia ya nah <clears throat> nggak normal Baik <clears throat> maka tidak boleh bagi wanita untuk memakai minyak wangi ketika keluar rumah. Minyak wangi khusus di rumah, ya. Nah, khusus di rumah. Nah, di kamarnya dengan suaminya, ya, supaya suaminya semakin lengket, ya. Nah, bukan dipakai di luar, nah, dipakai di luar malah malah lelaki lain yang tertarik, ya, tergoda. Nah, <coughs> Baik. <coughs> Dan ketika wanita pakai minyak wangi di rumahnya, kemudian dia ada niatan pengen keluar, ya, karena suatu hajat maka wajib untuk menghilangkan minyak wangi dulu. Mungkin mandi dulu, ya, atau yang semisalnya. Nah, ya, baik. Ya mungkin asalnya di rumah pakai minyak wangi untuk suaminya, tiba-tiba harus keluar misalnya, maka dihilangkan dulu bau minyak wanginya. Nah, agar supaya tidak terancam dengan hadis ini. Dan demikian pula para wanita dia menjauhkan diri mereka dari zina, dari perhiasan. Ya. Pakaian-pakaian yang mengundang perhatian ya, warna-warni, warna ungu, warna ini, warna itu, ya. Cantik warnanya. Hindari pakaian yang warna-warna seperti ini yang mengundang perhatian para lelaki. Ya, yang para lelaki penasaran, oh siapa itu? hindari ya. pakai pakaian yang polos ima itu hitam polos atau warna-warna yang gelap yang lain nah <coughs> Taib. <coughs> Dan hindari untuk memakai pakaian yang sempit. Ya. Nah, karena mereka yang memakai pakaian yang sempit yang bisa membentuk tubuhnya, maka dihukumi seperti dia tidak memakai pakaian. Nah, ya, wanita yang berpakaian tetapi telanjang. Nah, wal bila, Baik. Dan juga hindari pakaian-pakaian yang biasa yang biasa dipakai oleh wanita-wanita kafir. Ya, hindari. Demikian pula kaum lelaki ya, hindari pakai pakaian yang biasa dipakai orang-orang kafir ya nah pakaian yang atau baju yang padanya tertulis nama orang kafir ya hindari nah atau baju yang di situ ada gambar ikon-ikon kafir ya nah ikon kota New York misalkan ya nah menara Eiffel atau yang semisalnya dari ikon-ikon kafir negeri-negeri kafir <clears throat> jauhi Baik <clears throat> atau misalkan baju bola ya, yang ada namanya orang kafir hindari nah telah datang fatwa dari Syekh Shalal Fauzan hafizahullah taala tentang hal ini ya. <clears throat> tidak bolehnya memakai pakaian bola yang tertulis padanya nama orang kafir. Nah, man tashabbaha biqaumin fahuwa minhum. Barang siapa yang <clears throat> menyerupai suatu kaum maka dia tergolong dari kaum tersebut. Maka hindari <clears throat> pakaian-pakaian yang seperti ini. Pakaian-pakaian yang biasa dipakai oleh orang-orang kafir. Hindari pakaian-pakaian bantolun, ya celana yang ketat yang meng apa ini e, menampakkan bentuk tubuhnya, pantatnya atau yang semisalnya. Ini bantolun. Tidak boleh kaum muslimin untuk memakai pakaian seperti ini. <clears throat> Pakai pakaian yang longgar, celana yang longgar, ya, yang tidak membentuk. <clears throat> Taib. <clears throat> Demikian pula anak-anak kita. Ya. Nah, menjauhi dari pakaian-pakaian yang tidak syar'i. Nah. Asa disayangkan enam. <clears throat> Wa yusanu an yakhthuba fi salatil Id bi khutbatin jami'atin syamilatin li jami'i din Disunahkan untuk berkhutbah di salat Id dengan khutbah yang e, mencakup semua urusan agama. Wa yahuthuhum ala zakatil fitr. Dan memotivasi jamaah untuk membayar zakat fitrah. Wa yubayyinu lahum ma yukhrijun dan menjelaskan apa yang dikeluarkan wa yuraghibuhum fil udhiyah. Adapun di hari raya Idul Adha maka memotivasi jamaah untuk berkurban. <coughs> nah, sehingga dengan adanya motivasi Naam dari khatib mudah-mudahan yang tadinya enggak niat kurban ya. Jadi niat kurban di waktu itu juga. Wa yubayyin lahum ahkamaha dan menjelaskan hukum-hukumnya, hukum-hukum udhiyah. Hukum-hukum berkurban. Wa takunu linisa'i nasib. Dan dalam khutbah hendaknya wanita juga mendapatkan bagian bagian nasihat. Li'annahuna fi hajatin lidzalik. Karena wanita sangat butuh dengan nasihat. <coughs> wanita sangat butuh, sangat perlu dengan nasihat. Jika dibiarkan begitu saja mereka akan bengkok. Ya. Jika dipaksa, nah untuk lurus patah. Nah, demikian kondisi wanita sehingga sangat butuh dengan nasihat terus diulang-ulang nasihat kepada wanita itu. Jangan bosan. Ya. Nah, seorang suami khususnya ya, terus jangan bosan-bosan untuk memberikan nasihat kepada istrinya. <clears throat> Waktidaan bin Nabi SAW dan juga dalam rangka mengikuti Nabi SAW. Fakod ata nisa abad faraghihi minas solah wal khutbah. Beliau SAW e, mendatangi kaum wanita setelah selesai dari solat dan setelah selesai khutbah di depan para sahabat. Di depan para sahabat beliau berkhutbah selesai solat. <coughs> Kemudian <coughs> setelah itu beliau mendatangi e, kaum wanita dan menyampaikan nasihat kepada mereka fawa'adhunna wa dzakkarahunna menyampaikan nasihat dan mengingatkan kaum wanita bagaimana dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari rahimahullahu taala nah bahkan di antara apa yang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam peringatkan kepada kaum wanita adalah innakum aktsar bi jahannam nah, Sesungguhnya kalian wahai wanita annakunna adalah mayoritas naam bahan bakar neraka. Ya. Orang naam wanita mereka adalah pen, penduduk neraka yang mayoritas. Mayoritas penduduk neraka dihuni oleh kaum wanita. Juga sebagaimana hadis yang lainnya, ittalaqtu fil finnar faraitu aktsara ahliha an-nisa. Aku melihat ke neraka dan aku melihat penduduknya mayoritasnya adalah kaum wanita. Ya demikian karena wanita itu lemah, kurang akal dan kurang agamanya. Ya, lemah, gampang tergoda, ya. gampang terayu, terbujuk rayu. Nah, <clears throat> nah <clears throat> sehingga tidak heran ketika eh, zaman Dajjal ya, nanti yang paling banyak mengikuti Dajjal adalah kaum wanita. Pengikut Dajjal yang terbanyak adalah dari kalangan wanita. Nah, Dajjal yang dia bisa menghidupkan, bisa mematikan, bisa menurunkan hujan, bisa menahan hujan, ya, bisa mendatangkan rizki dan seterusnya. Ya, ini kondisi ujian yang besar dan yang paling nggak tahan seperti ini wanita. Melihat kondisi seperti ini tergoda dia. Oh ini yang benar. Nah, gampang tergoda, lemah kaum wanita. Sehingga tidak heran jika mayoritas penduduk An-Nar adalah kaum wanita. Nas'alullah salama wal afiyah dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengingatkan hal ini di hari raya. Ya. Tasaddaqna fa innakum akthar hatta bi jahannam. Bersedekahlah kalian wahai para wanita karena kalian adalah mayoritas bahan bakar neraka. Ya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memerintahkan kepada sahabat untuk banyak bersedekah. Nah, banyak bersedekah. Sehingga di saat itu pula, ya. Nah, di saat itu pula, nah mereka para sahabiat ya melemparkan perhiasan yang mereka pakai. Ya, cincin yang mereka pakai, anting yang mereka pakai ya, dan seterusnya dari perhiasan-perhiasan itu dilempar ke arah bajunya Bilal radhiyallahu taala anhu. Nah, langsung bersedekah ketika itu juga tidak dinanti-nanti ya nah ini himmahnya para sahabiat ya, dalam beramal soleh dan juga karena takutnya tadi dengan berita dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bahwasanya mayoritas penduduk neraka adalah kaum wanita. Kalau zaman sekarang jarang ya kita menyaksikan ada himbauan sodakoh terus langsung di saat itu nah, jarang ya apalagi sampai melepaskan perhiasannya ngasih ya nah sayang ini 5 gram ini ya nah, ya nanti pulang ke rumah ngambil yang ya 20 ribu ya nah yang demikian himahnya kurang ya nah Baik, beda dengan para sahabiat langsung dilempar perhiasannya Baik, ini yang dilakukan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam ketika beliau selesai khutbah di depan para sahabat kemudian mendatangi sahabiat. Ya, karena ketika itu ketika khutbah di depan sahabat para wanita tidak mendengar ya karena dulu belum ada yang seperti ini. Nah, kalau sekarang sudah mencakup ya langsung sehingga boleh bagi imam untuk langsung menasihati wanita dari e, ber, tempat berdirinya. Nah, tidak harus e, menuju ke tempat wanita secara khusus. <coughs> Wadaku nubah ba'da shalah kama sabak dan khutbah tersebut dilakukan setelah sholat sebagaimana yang sudah berlalu penjelasannya. Naam. Baik. <coughs> Masih tersisa beberapa sunnah lagi namun insyaAllah akan kita lanjutkan pada pertemuan yang akan datang Naam kurang lebihnya mohon maaf Subhanakallahumma bihamdik Ashadu an la ilaha ilanta wa astaghfiruka wa tubu ilaik Walhamdulillahi rabbil alamin nah. <clears throat>